وقال رضي الله عنه بعدما قرئ عليه في مناقب الإمام حبيب علي بن عبد الله السقاف انظروا إلى عمل هذا الحبيب لا يفطر لسانه من ذكر الله حتى في حال النزع هذا هو الذي بلغ بلغهم المقامات وعالي الدرجات وكان الحبيب علي هذا ينام قلبه يتلو القرآن بحروف مبينة وكان إذا نام يسمعون قلبه يقرأ ياسين وكان الجد سقاف محمد وقال للجد السقاف محمد أعطيك إجازة في قراءة القرآن بالقلب بحروف مبينة فقال له الحبيب سقاف لا نحن ألطاها لا نقدر على ذلك لأن قلوبنا رقيقة انظروا إلى هذا إذا كان في حال النوم يقرأ القرآن فكيف في حال اليقظة والذي أعطى الحبيب علي أن يعطي غيره ولكن إذا ما مشى ما على ما مشى عليه على ما مشى على الحبيب علي الساقي باقي وما ذلك على الله بعزيز قال الحبيب موسم بن علوي الساقي باقي ولكن أين من يبحث السواقي وأما من أهل ساقيته وتركها مغيرة فتذهب فيذهب عليه الماء وهذا الحبيب علي يدرك من يستغيث به الفقير إذا استغثت به وبالسلاف فأول من من يغيثني هو ولكن انظروا إلى مجاهداته ونيته ووجهته وأنت إذا أردت أن تكون مثله وتنال مقامه فطالع في مناقبه وامشي على ما مشى عليه وربنا ما حصل عطاه على الحبيب علي بن عبد الله وحده بل يعطي كل من مشى بسورة بسيرته مثل ما قال بعض أولاد الشيخ أبي بكر بن سالم حبيب عبد الله الحداد لما رآه جعل ديوانا ديوانا ومريدين أنكر عليه وقال له إنك تريد مثل مترسنا الشيخ فقال للحبيب عبد الله الحداد الخزانة التي أعطى الله منها الحبيب أبا بكر مقفلة أو مفتوحة فقال مفتوحة ويعطيك وز ويعطيك وزايد اللهم ألحقنا بهم وإن لم نعمل بعملهم الحبيب علي بن عبد الله السقاف beliau adalah seorang yang selalu lisannya berzikir kepada Allah. Tidak ada henti-hentinya selalu berzikir sampai waktu nazak pun beliau dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan Habib Ali ini punya keistimewaan. Walaupun tidur, lisannya ini selalu membaca Al-Qur'an dengan huruf yang jelas. Jadi nggak pernah lupa, sekalipun tidur sambil baca Quran. Kalaupun Al-Habib Ali itu diem misalnya, orang yang ada sekitarnya itu dari hatinya mendengarkan baca surat Yasin. Malah beliau mau mengijazahkan kepada Habib Segaf bin Alawi, Habib Mosin. Nah, Habib uh, eh, Balak beliau ingin memberikan ijazah kepada Habib Segaf bin Muhammad untuk ijazah membaca Al-Quran dengan hati. Kata Habib Segaf, ah, kita Al-Toha, turunan Habib Toha bin Umar, tidak biasa dengan itu. Karena hati kami adalah hati yang lembut. Banyak menangis, ya, banyak uh, terbawa dengan eh, bacaan-bacaan uh, bacaan -bacaan tadi itu. Alhasil ini Habib tidak pernah lupa kepada Allah. Sekalipun dalam tidurnya tetap baca Quran. Itu bisa bayangkan dalam keadaan tidak tidur bagaimana. Hmm? Ngaminya itu baca Quran. Ngaminya itu baca baca Quran. Perlu diketahui bahwa keistimewaan yang Allah berikan kepada para aulia termasuk Habib Ali bin Abdullah Segaf ini bukan terbatas dan berhenti Siapapun orang yang mau berakhlak seperti beliau, membersihkan hati seperti beliau, mengikuti jejak beliau, Allah pun akan memberikan kepadanya. Asagi bagi. Yang memberi orang dahulu, yang memberi magam Habib Alwi, yang memberi magam Syekh Abdul Ghazi Jilani, itu juga akan juga Tuhannya sama yang akan memberi kamu kepada kamu. Asal kamu jadi orang-orang yang seperti mereka. Karena itu Habib Mohsin bin Alawi Segaf menyatakan asagi bagi walakin aina man yabhatus sawagi. Pemberinya ada, tapi mana orang ibarat orang yang ngasih minum itu ada. Tapi mana orang yang serius membawa wadah, kemudian mengadakan tangannya, mengadakan wadahnya untuk diisi? Kita kan hanya sekedar bangga menjadi pecinta. Tapi untuk mendaftarkan diri jadi wali, kita keberatan. Bagaimana tidak? Harus giamulel. Harus menjaga sunnah seperti menjaga fardu. Tawaduk, membersihkan hati. Harus siap dia berkorban segala-galanya untuk Allah dan Rasulnya. Tinggal kita mau siap nggak seperti mereka, Allah pun akan memberikan kepada kita semuanya. Nah, jika kamu tadi itu ingin mengetahui jejak mereka, sejarah mereka, ya baca buku-buku yang menceritakan mereka semuanya. Supaya ada rangsangan bagi kamu, jadilah seperti mereka. Jangan pasif, Jangan asal menjadi pendengar. Jangan hanya sekedar mengetahui cerita, tapi bersikaplah seperti mereka. Bagaimana? Mereka tadi itu mempersiapkan dirinya ha? untuk mendapatkan magam wilayah daripada Tuhan yang Allah Subhanahu wa taala. Al Habib Abdullah bin Al Haddad ketika beliau membuat diwan karangan-karangan begitu ya. Banyak murid-murid yang belajar, berdatangan orang berziarah kepada beliau. Ada turunan Al-Syekh Bakar bin Salim. Sebelum Allah Haddad itu ada yang yang dikenal Syekh Bakar bin Salim. Turunan Syekh Bakar bin Salim bergurau. Bergurau kepada Allah Haddad. Ah, Habib Habibullah Haddad mau nyanyi Syekh Bakar bin Salim. Mau pingin seperti beliau. Kata Abu Haddad, Abu Haddad menjawab dengan ilmiah dan serius. Eh, sekarang saya mau tanya. Kekayaan Allah itu, pemberian Allah itu, kemurahan Allah itu udah ditutup atau masih terbuka? Terbuka. Kalau begitu, apakah hanya selesai ada di zaman Syekh Bakar bin Salim atau Allah itu adalah yang maha memberi sepanjang masa? sepanjang masa dan kamu akan dibeli seperti beliau bahkan bisa lebih daripada beliau. Artinya di sini kita tidak boleh menjadi orang putus asa. Wah, nggak lah kita akan menjadi wali, nggak lah kita akan menjadi orang yang seperti mereka, nggak mungkin. saya saya bilang nggak mungkin? Tinggal kamu mau nggak? Kamu serius nggak? Kamu persiapkan diri nggak? Kamu siap untuk dijadikan orang yang hebat nggak? Tinggal kamu. Huh? Jangan kamu tadi itu meragukan lagi. Allah itu maha setiap zaman. Maha memberi, maha mengasih, maha mengangkat derajat. Allah itu maha setiap zaman. Tinggal orang-orangnya ini. Siapa yang pantas untuk diberi. Karena wilayah itu adalah bukan urusan yang kecil. Itu adalah pilihan di antara manusia yang hidup ada di jagat raya ini. Mudah-mudahan insyaAllah. Allah kita digolongkan terhadap seperti apa dalam kelompok mereka sekalipun kita bi, tidak mampu beramal sebagaimana mereka dan mudah-mudahan cinta ini akan jadi modal bagi kita untuk nanti di hari kiamat kita masuk dalam kelompok mereka amin Allahumma amin